Kita temukan di sini ada ungkapan pada masa sekarang ritual pen, pada bagian atas itu ritual penyembelian hewan kurban yang diperuntukkan untuk berhala sudah tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat bohong ini apa nggak ada orang menyembelih sapi atau menyembelih ayam atau menyembelih apalah namanya untuk dokon ke untuk itu kan berhala semua itu dan itu banyak sekali justru pusatnya di Indonesia jadi kalau ada penelitian penting sekali itu. Bagaimana penggambaran kepada berhala melalui pengorbanan-pengorbanan itu. Sementara pada alaman uh, 27 27 yang kategori syirik dia sebut bid'ah. Nah, ini kalau apa kapasitas ilmiah keagamannya kurang model begini, ya. Itu pada bagian yang kemudian akulturasi pengaruh budaya Hindu, Buddha, kepercayaan animisme kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan dinamisme kepercayaan pada benda-benda tertentu menimbulkan fenomena bid'ah. Ini bukan fenomena bid'ah, ini fenomena syirik. Ini ngawur nih. Ya. Bid'ah dengan syirik itu lain. Kalau bid'ah masih kategori orang Islam. Tetapi kemudian terjadi penambahan dalam syariat Islamnya. Tapi kalau syirik itu sudah di luar Islam dan ini semua di luar Islam ini. Ini kesalahan fatal dalam masalah akidah. Kemudian hadis-hadisnya tidak ditakhrij. Apakah hadis itu sahih atau tidak sahih? Wallahu a'lam. Nah, itu perlu satu bentuk upaya untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada. Kemudian eh, apa? Sikap berlebihan ya, sikap berlebihan pada bagian yang ke-45. Ya. Di sini dia sebutkan orang yang makan pakai sendok, pakai garpu itu adalah tasyabbuh. Ini bukan tasyabbuh. Ya. Karena apa? Oleh para ulama diberikan kaidah ma'ammad bihil balwa kalau sudah sesuatu yaitu menimpa seluruh umat Islam, meskipun asalnya dari orang kafir, seperti celana ini kan, celana ini orang kafir maupun Islam semua sama menggunakan, kecuali kalau dasi, itu lebih spesifik untuk mereka kan. Tapi kalau sudah celana ini seperti makan dengan sendok itu sudah ma'amad bil balwa. Orang kafir, non kafir semua menggunakan itu. Maka tidak dikatakan tasyabuh. Ini penting sekali supaya tidak apa? Tidak hulu, tidak apa berlebihan. Dan ini tentunya kategori hulu, ya. Meskipun tentunya diutamakan kalau menggunakan tangan dan itu sunnah. Nah sekalian ini bagian-bagian pokok untuk apa ini koreksi terhadap buku ini yang kemudian perlu ditambah dalam apa untuk membangkitkan semangat umat bahwa masalah e, buku ini sebenarnya muaranya pada masalah hadis Nabi SAW. Inna Allah tayyibun layak balu illa ta'ibah Ya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Dan itu apa ini e, turunan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, "Innallaha amara mu'minina bima amara bil mursalin." Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana telah memerintahkan kepada para mursalin. Para mursalin diperintahkan apa? Ya ayyuhar Rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Lihat ini, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kemudian berbuatlah amal soleh. Artinya sebelum melakukan amal soleh, makan yang baik. Kalau makanannya tidak baik, maka amal solehnya bermasalah. Ini fahaman kita dari, dari ayat ini. Makanya tidak ditemukan seorang nabi pun pernah makan dari sesuatu yang tidak baik. Yang tidak baik ini maksudnya apa? Yang haram. Makanya tafsir Ibnu Kathir ketika menjelaskan pada surat Al-A'raf ayat 157 sebagai pedoman untuk menentukan ini halal atau haram. Ya, Allah menyebutkan peranan Nabi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Makanya kalau ada orang tanya, dalil Al-Qur'annya mana rokok itu haram? Ayat itu. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memberi menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Tetapi kemudian diumumkan ayat itu. Semua yang baik dihalalkan, semua yang buruk diharamkan. Kemudian kita lihat apa pengertian al-khaba'ith. Ternyata jamak daripada khabit. Khabit ini kata Ibnu Katsir, kullu ma yadurru ad-dina wal badan. Ini kaidah penting sekali ya. Untuk menentukan sesuatu itu haram atau tidak, bisa dilihat dari sini. Kullu ma yadurru dina wal badan. Semua yang rusak agama dan merusak badan itu haram. Itu kategorinya khabith. Ya, dalam hal ini kategori rokok itu diantaranya. antaranya